Amin. Dan tentunya kami sampaikan rasa hormat kami kepada segenap pengurus daurah dan majelis taklim Baiti Jannati. Dalam hal ini kami sampaikan secara khusus kepada Al-Akh Bapak Agus Hafizahullah Ta'ala. Semoga seluruh pengurus daurah dan majelis taklim Baiti Jannati mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap peserta majelis taklim daurah Baiti Jannati rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis taklim Baiti Jannati sekalipun pada tempat yang berbeda. Kita berada kita berada di hari waktu yang sama yaitu di majelis taklim Baiti Jannati Selasa pekan keempat dalam setiap bulannya di mana kita sekarang berada di waktu yang sama yaitu Selasa keempat Selasa pekan keempat di bulan Agustus 2025 Masehi. Namun kita berada di tempat yang berbeda. Biasanya kita berada di kediaman rumah Bapak Agus yaitu perumahan Puri Indah. Hari ini kita berada di tempat yang sangat spesial yaitu tempat yang sangat jauh dari di mana kita tinggal. Kita berada di mana ini Bapak Ibu sekalian? Santera. Iya, Santera Della Ponte, iya, kalau nggak salah. Ini bahasa Arab ini mungkin ya. Iya, baik. Saya cari di Google ini bahasa Arab ini ya, nggak ketemu juga. Iya, baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Berarti saat ini kita sedang safar kita hari ini musafir, maka tentunya doanya musafir adalah mustajab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada tiga orang yang doanya tidak akan tertolak tiga orang yang doanya pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Tirmidhi dalam kitab sunannya di hadis yang ke 1900 1905 <clears throat> di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna yang artinya ada tiga waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tiga waktu yang dikabulkan oleh Allah Doa yang tidak tertolak, doa yang tidak diragukan lagi, artinya pasti diijabah. Apakah dia yang pertama kata Nabi? Yang pertama doa orang yang diijabah oleh Allah Azza wa Jalla adalah dakwatul mazlum Doanya orang yang teraniaya Doanya orang yang terzolimi yang kedua wadawatul musafir Doanya musafir Orang yang melakukan perjalanan jauh Jadi kalau kita lihat jarak safar itu 80 km lebih sedikit maka tentunya kita sudah masuk kategori jarak safar musafir Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doa orang yang tidak tertolak adalah wada'watul walidi ala waladihi doanya orang tua kepada anaknya doa orang tua kepada anaknya adalah doa yang tidak tertolak semoga doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Allah Selain itu, hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwasannya Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan talabul ilmi, menuntut ilmu di tengah-tengah kesibukan kita saya yakin bapak-bapak yang hadir di majelis ini tentunya ini adalah hari efektif, bukan hari libur. Namun bapak-bapak diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa hadir mengikuti majelis ilmu di luar kota dalam acara yaitu daurah bersama majelis taklim baiti jannati apalagi ibu-ibu tentunya ibu-ibu memiliki waktu yang cukup padat, namun masih sempat menyisihkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang wanita, maka sempat hadir, duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjalanan kita dari rumah menuju majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal riwayat Muslim apa kata Nabi Nabi bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang panjenengan lakukan pada pagi hari ini jauh-jauh dari rumah menuju ke majelis ini untuk menuntut ilmu maka kata Nabi janji Nabi sallallahu alaihi wasallam sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga mudah-mudahan kita semua termasuk masuk di dalamnya. Baik, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita bertemu di majelis ini topik yang akan kita angkat ke permukaan kita beri judul menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala jadi perlu bapak ibu ketahui kegiatan yang dilaksanakan oleh majelis taklim Baiti Jannati Rihla keluar kota dan juga menuntut ilmu keluar kota itu bukan hanya kali ini saja Ternyata ini adalah kegiatan yang ketiga kalinya Bapak Ibu sekalian Jadi kalau yang pertama Tentunya kita bersama Ustaduna Ustadz Abu Ubaidah Hafizahullah Ta'ala kalau tidak salah waktu itu temanya adalah amalan tergantung akhirnya. Amalan bergantung pada akhirnya. Lalu kemudian dilakukan yang kedua, rihla yang kedua oleh majelis taklim baiti jannati yang diisi oleh ustaduna Ustad Dr. Fadlan Fahamsyah hafizahallahu Ta'ala Yang waktu itu mengambil tema Sukses yang sesungguhnya Baik Hari ini kegiatan daurah keluar kota yang ketiga kalinya Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak berhenti pada kegiatan yang ketiga ini. Tetapi untuk kedepannya juga dilakukan kegiatan-kegiatan sama dan tentunya di tempat-tempat yang berbeda. Nah itu ya. Dan saya yakin mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini memiliki jamaah majelis taklim yang mengkoordinir, yang mengelola majelis taklim, mudah-mudahan ini bisa bisa dijadikan sebagai percontohan untuk apa dilakukan kajian daurah di tempat-tempat yang berbeda tentunya tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya satu yaitu untuk semakin dekat kita kepada Allah yang kedua semakin kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa taala dengan alam yang berbeda dan seterusnya ya mudah-mudahan semua pahala Allah berikan kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita membahas menggapai ridha Allah, menggapai ridha Allah, mencari keridhaan Allah. Itu. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka tentunya sebagai kata pengantar atau mukaddimah, saya ingin sedikit memberikan penekanan sebelum materi berjalan lebih jauh. Saya ingin memberikan penekanan. Pak, Bu, maaf. Yang namanya menggapai keridhaan Allah. Mendapatkan keridhaan Allah. Itu adalah cita-cita tertinggi bagi setiap muslim dan muslimah. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang gak pengen mendapatkan ridhonya Allah. Mustahil, gak ada. Setiap kita pasti menginginkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau kita merujuk di dalam Al-Quran, sukses yang abadi. Anak ulang nih, sukses yang sebenarnya, sukses yang hakiki itu mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ustadz ngomong begini, itu ada dalilnya. Sukses abadi, sukses yang hakiki, itu mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Iya, ada dalilnya. Di mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Ayo kita dengarkan ayatnya, siap dibantu terjemahannya. Allah berfirman, surat At-Taubah Surat nomor 9, ayo dibantu. Surat nomor 9 At-Taubah. Ayatnya Bapak Ibu, ayat yang ke-72. At-Taubah ayat 72. Signalnya nggak ada gangguan? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada gangguan gak ada, ya? Alhamdulillah. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak merasa agak panas kalau anu kita siapkan AC? <laughs> ya? Nggak ya? ya Baik, ya, alhamdulillah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Barangkali merasa kok agak hangat gitu ya. <laughs> Baik, kita siapkan AC nanti. Kita dengarkan surat 9 At-Taubah ayat 72. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري Kita dengarkan terjemahannya. Silakan. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin. Ulang lagi. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Apa itu janjinya Allah untuk setiap mukmin laki-laki dan wanita, termasuk kita yang hadir di majelis ini. Kita dengarkan janjinya Allah. Silakan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terus mereka kekal di dalamnya dan, dan mendapat tempat yang baik di surga Aden, yaitu surga Aden. Lanjut. Dan keriduan Allah lebih besar. Nah, itu janjinya Allah. Allah akan memberikan keridoan yang besar apa itu bentuk ridhonya Allah? Surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai yaitu di surga Jannatu Adenin. Itulah lanjut Itulah kemenangan yang agung. Lah itu yang tadi saya sampaikan. Sukses yang hakiki, kemenangan yang besar, itu mendapatkan ridhonya Allah Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau mau disimpulkan, orang yang merdeka, orang yang menang, itu adalah orang yang mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Tetapi sebaliknya, sekali Allah itu tidak ridho. Ustadz, tolong lebih spesifik. Allah itu kalau tidak ridho, maksudnya Allah. Maksudnya apa? Berarti Allah murka, berarti Allah membenci, berarti Allah mengutuknya. Itu lawan daripada ridha, murka maka itulah orang yang tidak bahagia. Orang itu tidak akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia akhiratnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ayat yang baru saja kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan kita dalam ayat ini. Amin. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jangankan kita Bapak Ibu. <coughs> Jangankan kita Ternyata para nabi dan rasul. Nah, ini mulai. Ternyata para nabi dan rasul mereka juga menginginkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Bapak Ibu tadi mendengarkan surat At-Taubah ayat 72, itu kan mukmin laki-laki dan wanita. Ini bukan hanya orang beriman. Saya akan tunjukkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan para nabi dan para rasul juga menginginkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Ayo kita dengarkan. <coughs> Quran surat Toha surat nomor 20 ayatnya ayat yang ke 85 nanti setelah dibaca kita dengarkan terjemahannya, maka Bapak Ibu akan saya tanya, kira-kira di dalam ayat ini yang meminta menginginkan ridhonya Allah, Nabi siapa? Kita dengarkan. Surat Toha ayat 85. Surat nomor 20 Toha ayat 85. Allah berfirman, قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين Ayat berapa? Ayat 85 Ayat yang ke 85 85 85 Ya Sebentar, bentar, bentar, bentar, bentar, bentar. 84, maaf, 84 Kita mundur, mundur 84 Surat Toha ayat 84 Silakan. Dia Musa berkata. Ayat 84 Toha 84. Silakan ulang lagi. Dia Musa berkata. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? itu mereka sedang menyusul aku dan aku bersegera kepadamu ya Tuhanku aku bersegera kepadamu wahai Tuhanku agar agar engkau ridho kepadaku nah agar engkau ridho kepadaku berarti di dalam ayat ini yang meminta ridhonya Allah Nabi siapa Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam salah satu Rasul ulul azmi meminta ridhonya Allah agar diridhai Allah. Apalagi kita Bapak Ibu yang bukan Nabi bukan Rasul. Dalil lain, dalil lain. Coba dibuka Quran surat nomor 27 An-Naml 27 Dibuka surat 27 An-Naml ayatnya ayat 19. Kira-kira nanti yang meminta menginginkan ridhonya Allah Nabi siapa? Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني Silakan terjemahan. Maka dia tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Baik. Maka dia dia di sini Nabi siapa? Sulaiman. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Lalu lanjut. Dan berdoa. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa isi doanya? Lanjut. Ya Tuhanku. Lanjut pelan-pelan. Ya Tuhanku. Anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah kau anugerahkan kepadaku dan, dan kepada kedua orang tuaku serta dan agar aku mengerjakan kebajikan yang kau ridhoi. Nah, agar aku dapat melakukan kebaikan yang engkau ridhoi. Berarti Nabi Sulaiman alaihissalam, Sulaiman bin Dawud alaihi meminta ridhonya Allah, meminta agar amal kebaikan yang beliau lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah azza wajalla. Sekelas Nabi Sulaiman, apalagi kita bukan nabi, bukan rasul. Lanjut terus ditutup doanya dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Baik, dihafalkan doa ini Bapak Ibu sekalian. Dihafalkan. Kita lanjutkan sekarang. Dalil yang lain, dalil yang lain, dalil yang lain. Disebutkan di dalam Al-Quran. Suratnya surat yang ke-46. 46. 46. Ayatnya ayat yang ke-15. Insya Allah Bapak Ibu sudah pada hafal doa di dalam ayat ini. Surat nomor 46. Surat 46 itu surat apa Bapak Ibu? Al-Ahqaf. Ayatnya 15. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني نعم. قال رب أوزعني Silakan terjemahan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa berbuat baik kepada ibu dan bapak? Lanjut. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Terus dan melahirkannya dengan susah payah pula. Berapa lama jaraknya antara mengandung sampai menyapi? Lanjut. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Coba dihitung sekarang. Mengandung 9 bulan. 9 bulan. Menyapi, menyusui usia penyusuan sempurna 2 tahun berarti 24 bulan 9 hamil 24 bulan menyusui 9 ditambah 24 33 Abu Hurairah Al-Quran ngomongnya berapa tadi? 9 ulang lagi ulang lagi ulang lagi masa mengandung sampai menyampingnya selama 30 bulan berarti kalau dihitung normal tadi berapa tadi normal? 33 cocok atau tidak? Tidak cocok. Loh kenapa kok tidak cocok? Maaf, di dalam ayat ini mengandung sampai menyapai disebut 30 bulan karena Allah memberitahukan kita akan muncul bayi-bayi prematur. Sebelum teori kedokteran menemukan istilah prematur, Quran sudah memberitahukan kita akan muncul bayi prematur Katanya lu ini, katanya usia kehamilan itu kalau genap mau ke ganjil 6 bulan, mau ke 7, kandungan enam bulan, mau ke 7, genap mau ke ganjil, janinnya kuat, janinnya kuat. Beda dengan ganjil mau ke genap, lemah. Konon katanya begitu. Sekarang dihitung aja. Usia kehamilan 6 bulan, mau masuk 7, anak itu lahir. Disusui 24 bulan, 2 tahun. 6 plus 24, 30. Sesuai ayat, hidup anak itu. Nggak akan mati. Nggak Hidup. Canggih Al-Quran Sebelum dokter menemukan istilah prematur, Quran sudah ada. Istimewa Al-Quran Iya. Tetapi kalau ganjil mau ke genap, 7 mau ke delapan tujuh tambah dua empat tiga satu Maka akan bermasalah. Makanya betul, hitungan Quran nggak mungkin salah. 30 bulan. Itu normal, itu kalau normal 33 normal. Ini kan muncul bayi-bayi maaf tanda kutip prematur, tidak normal. Maka anak itu akan hidup karena Allah sendiri yang mengatakan. Lanjut teruskan. Ayo. Terus kan Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun Nah bagi kita yang saat ini sudah kepala empat umurnya Anak itu sudah berusia 40 tahun Maka ada doanya Maka kalau kita sudah berusia kepala 4, Tolong diapalkan doa yang satu ini pada waktu itu kalau nggak salah pekan keberapa itu ya mungkin bapak ibu masih ingat saya menyampaikan tentang ayat ini materi ini di Masjid Pondok Mutiara khutbah Jumat khutbah Jumat saya memberikan isi khutbah Jumat itu judulnya misteri angka 40 dalam Al-Qur'an misteri angka atau umur 40 di dalam Al-Qur'an nah itu ya ternyata angka 40 ini di dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu berkali-kali disebut. Nabi Musa alaihissalam berpuasa 30 hari ditambah lagi 10 hari. Ya, ditambah lagi 10 hari sehingga Nabi Musa alaihissalam berpuasa selama 40 hari. 40 hari 30 hari di bulan Zulqa'dah 10 harinya di bulan Zulhijjah sehingga menjadi uh, mohon maaf uh, ya jadi totalnya menjadi 40 hari bahkan uh, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Orang yang meninggal disolati 40 orang. Loh angka 40 disebut lagi. Orang yang meninggal disolati 40 orang yang semuanya tidak pernah melakukan syirik. Maka mayit itu akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiam Asalkan tidak pernah syirik loh ya 40 orang. Ternyata mencari 40 orang yang tidak pernah melakukan syirik. Itu susah ternyata. Susah. Buktinya Nabi mengatakan asalkan tidak pernah melakukan kesirikan. Loh Ustadz, Masa susah Ustaz? Kita ini loh Ustaz jumlahnya mungkin 40. Kita nggak pernah melakukan sirik. Loh maaf. Anda jangan membayangkan sirik ini yang seperti meminta kepada kuburan, nyembah berhala. Itu sirik besar. Anda jangan membayangkannya ke sana. Saya yakin kita tidak pernah melakukan itu. Tapi serik yang samar-samar, serik yang kecil-kecil, cabang-cabangnya serik seperti khurafat, tahayul, sadar tidak sadar kita masih melakukan. Contoh serik yang samar, serik kecil, ria. Oh. Lawang mau taklim ke Santera Della Ponte itu nulis status OTW Santera Majelis Taklim. Itu jangan. Itu nah. sudah kena sirik kecil. Nulis status. Tuh, ya tuh. Sudah kan? Ini belum yang lain, belum ya, belum ya. Seperti itu. Nah, hati-hati. Hati-hati lo ya. Hati-hati ini. Tolong dijaga lisan ini. Kenapa? Tadi bis dua mogok bis dua bermasalah. Jangan-jangan hati-hati ada yang nyeletuk. Kon melo iku apa mangane mogo. Jadi jadi sudah ada yang ngomong itu? Itu tatoyur. Tatoyur cabangnya sirik. Ya. Gara-gara kon melo mogo. Coba kon mau gak melo. Ya. Iya. Seperti itu ya seperti itu ya ada ndak yang menyalahkan ini mogoknya Ustadz gara-gara karnaval son horen uh. ayo ya, ya. ini makanya mesinnya panas Ustadz makanya lo. ini ya macam-macam hati-hati loh hati-hati baik oleh karena itu kembali ke materi kita kembali jadi intinya adalah angka 40 ini spesial terutama umur 40 terus apa kaitannya Ustadz sama materi kita. Orang kalau sudah umurnya 40, maka dia berdoa yang salah satu isi doanya minta diridhoi oleh Allah. Lanjut terjemahan doa orang kalau berusia sudah kepala 4, 40. Ayo silakan. Dia berdoa. Ya, apa itu isinya? Ya Tuhanku. Terus berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Lanjut. Dan kepada kedua orang tuaku. Terus dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Nah, dan aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi. Lanjut teruskan dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Loh, doanya sampai seperti itu ya. Dan berikan aku kebaikan yang kebaikan itu mengalir sampai ke anak keturunanku. Masya Allah. Terus lanjut, silakan. Sungguh aku bertobat kepada engkau dan dan sungguh aku termasuk orang muslim. Nah, itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya adalah intinya setiap kita pasti menginginkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Baik. Pak Bu terakhir masih mukodim. Loh ini masih mukodimah. Iya mukodim. <laughs> belum belum. Kita belum menyentuh ini belum. Iya. Belum kita sentuh materi ini. Ini masih mukodimah. Tadi Nabi siapa saja tadi yang minta ridhonya Allah? Nabi Musa sudah alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam sudah. Terus kemudian orang yang berusia 40 tahun meminta agar uh, um, um, amal kebaikannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, terakhir Ternyata Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan kepada kita Agar kita selalu minta ridhonya Allah Ternyata Nabi kita Minta ridhonya Allah Loh kok bisa? Iya Ada dalilnya Ada saya akan tunjukkan beberapa doa yang Nabi ajarkan kepada kita yang isinya minta ridhonya Allah, minta keridhaan Allah. Nah itu ya. Ustadz ridho itu sama dengan cinta tak Ustadz? Iya sama Ridho berarti ridho Allah dicintai Allah Ya disukai Allah Allah rela Allah ridho Allah senang Ya seperti itu sebagaimana orang tua berkata, "Mama ridho, mama senang, mama suka, mama rela." Ya, sama. Mama cinta sama seperti itu ya Baik Jadi ridho sama dengan kata-kata itu sinonimnya kurang lebih Baik Sekarang saya tunjukkan dalil doa-doa Nabi Yang mengajarkan kepada kita Agar kita selalu minta keridhoannya Allah Azza wa Jalla Di antaranya ini Di antaranya Doa di akhir sholat witir. Doa di akhir sholat witir. Bapak ibu penutupnya tahajud itu witir. Witir boleh diletakkan di awal malam, witir boleh diletakkan di akhir malam. Boleh, boleh. Tetapi Bapak Ibu harus tahu, ternyata Bapak Ibu kalau melaksanakan sholat witir, tolong-tolong akhiri wetir Anda dengan doa ini yang isinya minta ridhonya Allah. Gimana Ustaz doanya? Begini doanya. Begini, saya bacakan, saya bacakan. Atau boleh ditulis dalilnya Abu Hurairah. Abu Dawud, coba dibuka Abu Dawud. Abu Dawud doanya eh, Abu Dawud nomor 1427. 1427 Abu Dawud Begini doanya. Doa di akhir sholat witir. Dan doa ini Bapak Ibu tak kasih bocoran dulu. Boleh dibaca sebelum salam. Boleh dibaca setelah salam. Jadi boleh dibaca setelah innaka hamidum majid. Silakan dibaca ini. Boleh sebelum salam. Boleh juga Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Terus dibaca dulu Subhanal malikil kudus Subhanal malikil kudus Subhanal malikil kudus Baru doa ini Baru Di akhir Jadi boleh sebelum salam Boleh setelah salam Apa doanya Kita dengarkan Ayo dibaca dulu Nanti doanya saya yang baca. Silakan. Dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir salat witirnya ulang lagi bahwa Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir salat witirnya beliau membaca. Nah, beliau membaca. Kita dengarkan nih doanya. Allahumma insya Allah kita semua hafal kok. Kita semua hafal. يا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ده يا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي sana'an عليك أنت كما أثنيت على نفسك artinya artinya ayo ya Allah ya Allah aku berlindung dengan keriduanmu dari murkamu no. aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemarahanmu nah itu Ya, ini penting ini. Ya, terus terus kemudian dan kepada ampunanmu dari azabmu. Lanjut. Dan aku berlindung kepadamu darimu. Aku tidak dapat menghitung pujian kepadamu. Engkau sebagaimana yang telah engkau puji dirimu. Baik. Ini doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, doa ketika istikharah. Ibu-ibu, bapak-bapak ketika dihadapkan dua pilihan yang membingungkan maka tentunya kita diajarkan oleh Nabi SAW Alaihi solat istikharah. Lah setelah sholat itu ada doanya. Doa setelah sholat istikharah. Karena dua pilihan yang membingungkan. Ustaz pilihan apa itu Ustaz? Yang membingungkan. Ini pilihan yang penting, bukan pilihan yang mubah. Bukan. Contohnya yang penting itu kayak apa? Masalah jodoh, boleh. Masalah jodoh. Contoh lagi, masalah misalnya, yaitu masalah buka usaha. Ya. Contoh lagi misalnya ketika mau safar. Anda mestinya sebelum safar itu ada sholatnya Bapak Ibu. Jadi Eh, mestinya dihimbau ya jamaah sebelum berangkat naik bis itu di rumah sholat dulu dua rakaat karena kata Nabi orang yang sholat dua rakaat sebelum safar maka seluruh keburukan yang ada di luar itu akan dihindarkan oleh Allah Azza sholat dulu dua rakaat dua rakaat sebelum safar nanti bapak ibu pulang ke rumah pulang ke rumah meskipun nyampe nya sore atau maghrib sholat lagi dua rakaat sholat sunnah dua rakaat setelah safar kenapa karena karena kata Nabi, sholat itu fungsinya Allah akan hindarkan semua keburukan yang ada di dalam rumah kita. Jadi mau keluar sholat, pulang sholat. Sholat sunnah ini. Baik. Nah jadi Bapak Ibu kalau mau bepergian ya maka sholat dua rakaat istikharah boleh. Minta apa Ustaz? Minta misalnya teman nanti yang kita jadikan teman itu siapa dalam perjalanan, kendaraan yang akan kita pakai apa, ya. Terus amirus safar memilih pemimpin. bisa tuh bis dua itu harus ada pemimpinnya Amir Safar sudah ditunjuk Amir Safarnya sudah. jadi sudah ada sehingga kalau mau ke toilet atau apa harus izin sama Amir Safar sampai kayak gitu Nabi ajarkan ada amirnya pemimpinnya kalau umroh ada tour leadernya sampai di Madinah maka ada mutawifnya itu amir pemimpin Ya, baik. Kembali ke materi kita. Orang itu kalau istikharah karena pilihan yang membingungkan, terutama pilihan yang penting ini ya, bukan pilihan yang sifatnya mubah, bukan. Contohnya mubah itu kayak apa Ustaz? Contoh, suami bilang sama istrinya, "Ma, hari ini masa apa, Ma? Rawon ta soto, Ma? Enak. Eh, Is istikhoro di sini." Ya tidak benar. Masa masalah rawon sama soto istikhoro? Enggak perlu. Ya, ini masalah-masalah yang penting. Ya, jodoh itu boleh. Ya, Ustadz kemarin ada jamaah kita. Ustadz, anda ini Ustadz ada dua ilmu yang harus saya pelajari Ustadz. Sama-sama penting. Cuman saya ini bingung Ustadz. Karena ini sama-sama wajib. Mana yang tak dulukan? Memangnya ilmu apa yang Anda akan pelajari? Yang pertama, saya akan mengikuti daurah tauhid, daurah akidah. Tentang akidah ini. Kalau nggak salah kitab yang dibahas Fathul Majid yang dibahas kitabnya Fathul Majid kan kitab akidah lah yang satunya belajar masalah waris faroid lah itu kan belajar waris itu kan wajib Ustaz akidah juga wajib ini mana yang tak dulu kan saya katakan istighor minta sama Allah karena dua hal yang sama-sama penting Ya, apalagi dihadapkan tiga pilihan belajar bahasa Arab itu ya penting, wajib Istighoroh, istighoroh, istighoroh. Ya, seperti itu. Tapi orang kalau sudah istighoroh, Pak Bu, perhatikan, tolong dihilangkan dulu kecondongan, kecondongan. Orang tua anaknya dilamar dua pelamar Terus katanya orang tua istiro ya apa istihoro, ona istihoro. Ini ada dua pemuda minta kamu istihoro. Tapi nek mama lo nak ya nek mama iki nek mama. Mama kok seneng sing nomor siji. <laughs> Ya kau usah istihoro. Gak perlu. Karena anda sudah condong. Hilangkan dulu kecondongan, buang dulu. Buang dulu. Jangan condong. Kalau Anda sudah kecondong, sudah condong berarti Anda sudah menentukan pilihan. Nah, itu ya baik. Kita lanjutkan. Lah doanya istikharah itu begini. Akhir-akhir doa istikharah bunyinya begini. Sebentar lagi kita tunjukkan dalilnya. Saya bacakan dulu. Bunyinya begini. Ya. Eh, wa in kunta ta'lam wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ya Allah jika engkau mengetahui urusanku ini buruk untukku buruk untuk agamaku buruk untuk kehidupanku serta buruk untuk akibat urusanku fasrifhu anni wasrif wasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kana summa ardini nah itu summa ardini bi maka jauhkanlah aku daripadanya serta takdirkan untukku yang baik-baik saja kemudian jadikan aku ridho dengan takdirmu itu ya Allah. Jadikan aku ridho dengan keputusanmu itu ya Allah. Berarti Nabi ngajari kita minta ridhonya Allah agar kita mendapatkan ridhonya Allah dan kita menjadi orang yang ridho dengan semua takdirnya Allah azza wajalla Baik, ini di mana Ustaz? Doanya istikharah ini Ustaz. Doanya itu ada di dalam riwayat Abu Dawud, nanti dibaca sendiri ya. Abu Dawud nomornya 1538 1538. Baik. Sekarang kita masuk materi inti. Pertanyaannya adalah, pertanyaan. Lalu bagaimana agar kita bisa mendapatkan keridhaan Allah? Ya, apa tipsnya, kiat-kiatnya, apa amalannya supaya Allah meridhoi kita? Apa amalan yang bisa mendatangkan turunnya ridha Allah azza wa jalla. Amalannya Bapak Ibu total total 22 22 Jadi kalau tadi Pak Agus bilang sampai jam 11 Kayaknya nyambung sampai asar lah Gitu ya <laughs> Iya, Loh ini katanya nginep Pak Agus ya Enggak ya Oh enggak, ya. Saya pikir ada tempat untuk disediakan anu khusus gitu yang nginep ya. Baik, nggak nginep ternyata. Baik. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sampaikan ringkas-ringkasnya saja. 22 amalan. Tapi sebelum tak sebutkan yang nomor satu, satu persatu, ada baiknya ayo kita dengarkan satu ayat Quran satu ayat Quran sebagai mukodima kata pengantar satu ayat Quran sebelum kita masuk satu persatu amalan yang mendatangkan ridhonya Allah satu persatu apa itu ayatnya ayo dibuka dulu suratnya nomor tiga Ali Imron. Ali Imran Surat nomor 3 Ali Imran Ayatnya 162 Ali Imran 162 Oh jelas sekali Ayat ini seperti matahari di malam hari Terang benderang Malamnya seperti siangnya ya. Malamnya seperti siangnya terang Luar biasa. Kita dengarkan. Ali Imran ayat 162 tentang ridhonya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Ya, silakan pelan-pelan. Ayo. Maka adakah orang yang mengikuti keriduan Allah sama dengan orang yang kembali membawa keberkahan dari Allah. Terus dan tempatnya neraka jahanam. Ulang lagi kalimat pertanyaan itu Abu Hurairah pelan-pelan maka maka adakah orang yang mengikuti keriduan Allah sama dengan orang yang kembali membawa keberkahan Allah dan tempatnya neraka jahanam? Baik, seakan-akan pertanyaan dalam ayat ini apakah sama orang yang mendapatkan keriduan Allah sama orang yang mendapatkan murkanya Allah yang difonis neraka jahanam. Apakah sama? Ayo Bapak Ibu, tolong dijawab. Apakah sama orang yang mendapatkan keridhaan Allah dengan orang yang mendapatkan murkanya Allah yang diancam dengan neraka jahanam? Samakah? Tidak. Silahkan ayatnya panjenengan jawab sendiri. Berarti kalau tidak sama, apa amalannya Ustaz? Supaya kita diridhoi oleh Allah. Gak sama. Langit dan bumi. Orang yang dapat ridho Allah dengan orang yang dapat murkanya Allah. Langit dengan bumi. Gak sama. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Satu, yang pertama, yang pertama adalah rela berkorban di jalan Allah. Rela berkorban di jalan Allah. Ya. Rela berkorban di jalan Allah. Mana dalilnya? Dalil. Dalil. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah. Rela berkorban lo ya di jalan Allah. Rela berkorban di jalan Allah. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayatnya 207. Al-Baqarah 207 Ini amalan pertama Rela berkorban di jalan Allah Ayo kita dengarkan siap terjemahan. Allah berfirman. Tuh. jelas sekali mardotillah Silakan. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keriduan Allah. Loh, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keriduan Allah. Terus lanjut. Dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kepingin mendapatkan keriduan Allah maksud dalam ayat ini adalah yaitu rela berkorban di jalan Allah. Pak, Bu, saya jelaskan dikit ya. Ayat ini turun ada sebabnya. Panjenengan tahu sebabnya apa? Tak bacakan aja. Ayat ini turun Al-Baqarah 207 turun ada sebabnya. Asbabun nuzulnya, kronologisnya. Bapak Ibu kalau ini tak bacakan Insya Allah panjenengan punya gambaran Kayak apa Rela berkorban di jalan Allah Nih tak bacakan Saya nukil di dalam tafsir Ibnu Kasir Jilid 1 Ibnu Kasir Jilid 1 Halamannya 403 Ibnu Kasir jadi bapak ibu yang punya tafsir Ibnu Kasir atau kalau tidak punya silakan bapak ibu bisa uh, ketik di Google Google ditulis saja tafsir Ibnu Kasir surat Al-Baqarah ayat 207. Nah itu aja nanti diketik ya. Iya hijabnya ditinggikan lagi dikit. Nah itu ditindih aja ditindih pakai potnya itu. Deketin aja, pakai potnya nggak bisa. Nah, masih. Ya. Bisa. Lama-lama punggungnya bapak-bapak kelihatan ya. iya. Sudah. Ah, sudah lumayan lah. Masih kurang ya. Ya. Yeah dan cukup oh geser sendiri ya ketarik soalnya oh keberat berat ya berat baik nggak apa-apa baik oh kedudukan, ya baik kita lanjutkan saya akan bacakan keterangan yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman berapa tadi 403 saya bacakan dari sahabat Ibnu Abbas, Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajmain, Sa'id ibn Musayyab, Abu Utsman An-Nahdi, Ikrimah radhiyallahu anhum dan sejumlah sahabat Nabi yang lain mengatakan bahwa lah ini ini ayat ini Al-Baqarah 207 diturunkan berkenaan dengan sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an. Nah, jadi ada sahabat Nabi namanya Suhaib. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an. Ada Abu Hurairah? Ada. Ada. Ada. Baca baca baca. Coba langsung antum baca. Mulai Selain dari menurut Ibnu Abbas. Ya betul, menurut Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, Anas Said Ibnu Musayyab, Abu Usman, An-Nadi, Ikrimah radhiyallahu anhu dan sejumlah ulama lainnya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Suh Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi. Terus demikian itu terjadi ketika Suhaib telah masuk Islam di Mekah. Terus jadi Suhaib masuk Islam di kota Mekah. Lanjut. Dan bermaksud untuk hijrah dan bermaksud mengikuti Nabi ke Madinah. Jadi Nabi berangkat dulu ke Madinah. Suhaib itu masih di Mekah. Jadi dia masuk Islam di Mekah, pengen mengikuti Nabi SAW. Artinya meninggalkan kota Mekah untuk menuju ke Madinah. Menemui Rasulullah SAW. Ternyata apa yang terjadi? Silakan. Lalu dia dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Mekah. Nah, ternyata Suhaib dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy kafir Mekah Lalu lanjut karena membawa hartanya. Nah, seakan-akan seakan-akan orang-orang kafir Mekah, orang-orang Quraisy mengatakan, "Hai hey Suhaib, kamu datang kepada kami pada waktu kamu di Mekah, kamu tidak punya apa-apa. Lan sekarang kamu sudah memiliki harta yang banyak, lalu kamu akan pergi membawa hartamu menuju kota Madinah. Itu kalau ibarat bahasa kita, cenai. Kamu dulu miskin di Mekah miskin, terus kamu sekarang soge, sekarang kamu sudah kaya, pengen ninggalkan kita, lalu kamu pengen menemui Muhammad yang ada di Madinah. Cenai. Apa kata Suhaib? Gini aja. Kau tahu semua yang ada yang aku bawa ini, panah-panahku ini dan pedangku ini, semua dan kau tahu kan, tidak ada orang yang ahli memanah di kota Mekah kecuali aku. Dan tidak ada orang yang mahir dalam berpedang kecuali aku. Kau berhadapan dengan aku sehingga panahku ini tak kerahkan semua kepada engkau, saat pedang-pedangku atau atau kau tak tunjukkan harta simpananku di Mekah, harta simpananku, silakan ambil semuanya. Yang penting bebaskan aku dari perjalanan ini. Kau berhadapan dengan aku, perang atau atau ambilin semua hartaku. Uh, ini yang dikumpulkan loh ini harta kekayaan semuanya yang dia tinggal di kota Mekah. Akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan, ya sudah kalau begitu, aku ambil hartamu. Dia ambil hartanya. Jadi dia ke Madinah nggak bawa apa-apa. Ya ini langsung turun ayat. Apa kata Nabi? Setelah sampai di Madinah, Allah meridhoi engkau. Karena dia ninggalkan harta, ingin mencari keriduan Allah. Rela berkurban di jalan Allah. Insya Allah melalui cerita ini, Bapak Ibu sudah punya gambaran. Seperti itulah rela, rela berkorban di jalan Allah Azza wa Jalla. Lanjutkan, lanjutkan. Jalan ceritanya. Silakan. Mereka mempersyaratkan jika Sulaim ingin hijrah, dia harus melepaskan semua harta bendanya. No, seperti itu. Lanjut. Maka barulah dia diperbolehkan hijrah. Terus? Ternyata Sulaim bersikeras berhijrah. Terus? Dan melepas semua harta bendanya melepas terlebih kami melepaskan dirinya dari cengkraman orang-orang kafir Mekah terus maka dia terpaksa menyerahkan harta bendanya kepada mereka dan ikut hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu turunlah ayat ini nah turunlah ayat ini yaitu Al-Baqarah 207 adapun ada versi yang lain yang tadi kami sampaikan Suhaib mengatakan bukankah kalian tahu aku adalah ahli memanah di antara kalian aku ahli berpedang Gimana? Aku kerahkan semua panahku dan pedangku untuk kalian ataukah kalian ambil hartaku? Rupanya mereka lebih memilih mengambil hartanya Suhaib. Mereka takut berhadapan dengan Suhaib karena ini ahli memanah soalnya, ahli berpedang, ahli memainkan pedang. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya kalau ingin mendapatkan ridha Allah harus rela berkorban di jalan Allah. Pak, Bu, saya punya satu kalimat ada ikhwan yang menjadikan kalimat ini dijadikan status jadikan status begini lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu setuju apa tidak Oh ditulis tadi status kampanye. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Maaf ya, maaf. Mereka yang ketika sholat Jumat, lem masih mikro lem masih jalan terus, perdagangan transaksi masih jalan terus. Apakah mereka layak disebut rela berkorban di jalan Allah? La, wallahi demi Allah tidak. Apakah mereka pantas mendapatkan ridha Allah? Enggak, uang mereka tidak mau rela berkorban. Beda kenyataannya. Maaf lu ya, maaf ini. Yang saya temui, yang saya temui, yang saya temui dan ini merupakan testimoni yang saya alami. Saya pernah mengantarkan jamaah Uh, ya pada waktu itu jamaah umroh ya. Jadi saya membimbing pada waktu itu. Lalu jamaah ini minta diantarkan ke toko emas. Dia minta untuk diantarkan karena dia nggak bisa tawar menawar, tawar menawarnya. Akhirnya saya antarkan suami istri, suami istri. Begitu emasnya itu deal, harganya deal. Kurang lebih kalau nominalnya, nominal rupiah sekitar 40 juta. 40 juta nominal. Bukan uang kecil loh, bukan uang sedikit ini 40 juta. Emas sudah dikeluarkan. Terus si pemilik toko tinggal menulis surat keterangan. Emas ini dari Dubai kan macam-macam kalau di Saudi itu. Ada emas Saudi, ada emas dari Dubai, ada emas dari mana? India. Beda-beda emas ini. Nah, ini tinggal kasih keterangan berapa gram emas dari mana, nominalnya berapa dan seterusnya. Ternyata mesin Nabawi sound sistemnya sudah mulai terdengar, dinyalakan. Kelihatan dengar, berarti sesaat lagi kurang lebih 10 menit maka azan mesin Nabawi. mac nya sound sistemnya dengar. Dengar, mesin Nabawi. Itu langsung kita diusir, langsung katanya pemilik itu ukrus ukrus ukrus sali sali sali sali. Masnya dimasukkan lagi ke etalase, uang kita dikembalikan ini ke ATM-nya, Mastercard-nya dikembalikan ke jamaah kita. Sali sali sali ukrus. Lampu dimatikan, rolling door ditutup, ditinggal sholat. Saya mau tanya kira-kira, saya mau tanya. Kira-kira, kira-kira orang ini kehilangan uang 40 juta atau tidak? Iya. iya. Bisa jadi jamaah saya tadi setelah sholat, Pak Ustadz, barangkali toko lain modelnya ada yang bagus Pak Ustadz. Memungkinkan atau tidak? Memungkinkan. Berarti orang ini kehilangan uang 40 juta. Mereka tidak mikir. Waktunya zuhur perjalanan dari Madinah ke Mekah nebis itu bus langsung merapat kepada pasir. Seret, tak pikir ban pecah atau ada sesuatu. Ternyata jamaah eh, minta tolong Pak Ustadz tolong dilihat sopirnya ada apa itu kok turun baik-baik sabar sabar sebentar saya turun ternyata dia saja ada sholat sholat sopirnya turun sholat Allah sholat bu sholat Ya Allah, kau nih doa Indonesia. Mereka ngomong sendiri. Kau, Saya bukan saya loh yang ngomong, jamaah kita yang ngomong. Kau ono iki ya merapat terus sholat dan seterusnya. Bayangkan, mereka betul-betul peduli dengan panggilan Allah Azza wajalla. Rela berkorban untuk di jalan Allah. Oh, itu ya. Bapak Ibu sudah siap rela berkorban untuk di jalan Allah? Wong ngetokno duit 200 itu. Gerundel. 200 iki kok oleh apa iki kan. bisa mogok bisa wadon. Astagfirullah. Ya. Padahal ya Allah 200 Masya Allah. Saya tanya, <coughs> saya sudah dikasih nomor kontaknya sama Pak Agus pengelola dari tempat ini namanya namanya berapa paketannya semuanya satu pun satu pun semuanya kembali ke, ke jamaah semuanya tidak ada satu pun untuk panitia nggak ada semua angka itu masuk kepada jamaah sekalian murni ayo taklim supaya kita lebih fresh lagi dan seterusnya tidak ada satu pun ingin mencari keuntungan duniawi oleh karena itu jangan gerundel kalau bisnya mogok Iya, dinikmati prosesnya kalau ingin bahagia sukses, tangganya itu tangga ujian. Ya, si barat kita naik tangga tangga satu, tangga dua, tangga tiga, tangga empat, tangga lima sukses bahagia. Orang juga gitu, ya. Mau ke Santera, mau kok dice. Sampai di sana antri tiket. Ya, ujian nomor dua, ujian nomor tiga, gak dapat voucher. Ujian nomor empat kota ani kentean. Sabar, tapi tidak mungkin lah. ya. oh ini disiapkan untuk 500 jamaah. Masya Allah. Masya Allah. Berlebih. Kita lanjut, kita lanjut. Jadi harus rela berkorban di jalan Allah. Nah, itu ya. Nomor dua, nomor dua supaya kita mendapatkan ridha Allah gemar berinfak di jalan Allah. Berinfak. Ya harus infak Bapak Ibu. Bedanya sama zakat apa? Nanti tak tunjukkan. Bedanya sama zakat. Ini nomor dua, gemar berinfak di jalan Allah. Gemar berinfak di jalan Allah. Dalilnya surat nomor lima. Eh, kok surat nomor lima? Maaf, maaf. Surat nomor dua, Al-Baqarah. Surat nomor 2 Al-Baqarah Al-Baqarah Ayatnya 265 Al-Baqarah 265 Kita dengarkan Siap terjemahan Allah berfirman ومثل الذين ينفقون أموالهم perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah. Ulang lagi dan dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk untuk untuk mencari ridho Allah. Oh, berinfak untuk mencari ridho Allah. Seperti apa? Dan untuk memperteguh jiwa mereka. Seperti seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu jadi apa? Silakan. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Menghasilkan panen dua kali lipat. Teruskan. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Terus Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Loh, berarti berinfak Allah akan ridho. Orang yang suka berinfak, apa infak itu Ustaz? Baik, Pak Bu, sebenarnya ada dua kata. Sebenarnya ada dua kata. Muaranya itu dua kata. Ada sebagian kaum muslimin itu bingung dengan istilah zakat, infak, sodako. Ada tiga kata yang membuat kaum muslimin itu bingung. Sebenarnya cuma dua kata aja. Tapi ada tiga kata, kata kaum muslimin. Zakat, infak, sodako. Lah terus yang benar itu gimana? Yang benar itu muaranya dua kata. Sodako sama infak. Sodako sama infak. Lah terus zakat. Beda. Nanti tak jelaskan. Sekarang saya jelaskan ya. Jadi ada dua kata sodako, yang satunya infak. Sudah, sudah ini ya. Sekarang yang sini dulu, zakat sodako. Sodako dibagi dua. Sodako dibagi dua. Sodako dibagi dua. Saya ulang. Yang pertama dulu dari atas ada dua kata, sodako dan infak. Sodako dibagi dua. Ada sodako wajib Ada sodako sunnah Ada sodako wajib Ada sodako sunnah Sodako yang wajib Itu zakat namanya Sedangkan sodako yang sunnah Sodako yang sunnah tidak identik dengan harta. Saya ulangi nih, sodako dibagi dua ada sodako wajib sama dengan zakat. Zakat. Yang nomor dua sodako sunnah sama dengan tidak identik dengan harta. Tidak identik dengan harta. Dalilnya di mana Ustaz? Yang nomor satu dulu sodako wajib. Apa tadi sodako wajib itu nama lainnya? Zakat. Mana dalilnya? Ayo dibuka Quran surat nomor 9 ayat 60. Surat nomor 9 ayat 60. Taubah. At-Taubah ayat 60. Nih, perhatikan. Saya bacakan, perhatikan ayatnya, perhatikan ayatnya. Saya ulang ya, sodako ada berapa macam Bapak Ibu? Dua. Sodako yang pertama namanya apa? Sodako yang nomor dua namanya apa? Sodako wajib itu nama lainnya apa? zakat. Sedangkan sodako sunnah itu tidak identik dengan harta. Sodako wajib dalilnya atau ba 60. Lihat nih, lihat. Saya tanya sama bapak ibu sebelum tak bacakan. Orang yang berhak menerima zakat itu berapa orang? 8, 8 orang. Lihat ayatnya. Atau ba 60. Innamas sodakatu Loh, Ayatnya berbunyi sodako tapi artinya nama sodakotu, Ayo, nama sodakotu Silakan. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Baik. <coughs> Ayatnya berkata sodako, artinya zakat. Berarti yang dimaksud ini adalah sodako wajib, yaitu zakat. Delapan golongan. Ulang lagi, sodako wajib, zakat untuk siapa saja. Ulang lagi. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Satu, terus. Orang-orang miskin. Dua, terus amil zakat. Tiga terus yang dimul yang dilunakkan hatinya mualaf. Itu yang keempat terus untuk memerdekakan hamba saya. Itu yang kelima terus untuk membebaskan orang yang berhutang. Enam terus untuk di jalan Allah. Tujuh, terus dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, fi apa ini Ibnu Sabil delapan. Delapan golongan yang berhak menerima zakat. Al ayatnya berbunyi sodako. Padahal ini delapan golongan yang berhak menerima zakat. Berarti maksudnya sodako wajib. Yaitu zakat. Lah kalau sodako sunnah Sodako sunnah itu tidak identik dengan harta. Di mana dalilnya sodako sunnah? Ayo dibaca Sahih Muslim. Sahih Muslim nomornya 1005 1005 baca Abu Rairah cepat dikit nyarinya siap Sahih Muslim 1005 baca 1005 iya 1005 siap Rabi bin Hirashi dari Hudaifa dalam hadis Kutaibah dia berkata terus Nabi kalian Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya terus setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi Nabi Wasallam bersabda, Kullu ma'rufin sodako. Setiap perbuatan baik itu sodako. Kayak apa perbuatan baik itu sodako? Kepengen tahu rinciannya? Jadi sodako sunnah itu tidak identik pakai uang. Nggak harus pakai uang. Bahkan kata Nabi senyum kita ke saudara kita itu apa? Sodako. Ayo tak tunjukkan rinciannya. Sodako sunnah itu tidak harus pakai uang. Tapi kalau sodako wajib zakat pakai uang. Delapan golongan tadi. Ayo coba dibuka Uh, sodako sunnah itu tidak identik pakai harta. Kalau sodako wajib itu pakai harta, yaitu zakat tadi. Coba dibuka Sahih Muslim rinciannya sodako sunnah. Sahih Muslim geser aja geser 1006 1006 1006 1006 ayo 1006 ayo dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada beliau terus Wahai Rasulullah, ya. orang-orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Lanjut. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami mengerjakannya. Terus. Dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa pula. Lanjut. Sementara mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Baik, jadi ceritanya orang-orang miskin mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kita loh ya supaya gampang memahaminya di sini orang-orang miskin ini berkata kepada Nabi enak jadi orang kaya itu ya Rasulullah. Enak jadi orang kaya. Padahal orang kaya itu sholat, kami juga sholat. Orang miskin sholat. Orang kaya puasa Ramadan, kami orang miskin juga puasa. Masalahnya yang bikin beda, orang kaya bisa sodako, kami orang miskin gak bisa sodako. Orang kaya bisa haji, kami orang miskin gak iso haji. Orang kaya bisa umroh, kami orang miskin gak bisa umroh karena nggak punya harta. Seakan-akan mereka orang-orang miskin ini berkata, kalau gitu surga tempatnya orang kaya. Karena mereka bisa berbuat banyak dengan hartanya. Nengono surga dipek wong soge kabeh. Itu kalau bahasa kita loh ya, bahasa kita. Ternyata Nabi ngedem ngedem ditenangkan sama Nabi, ditenangkan. Apa kata Nabi? Silakan. Maka beliau pun bersabda, silakan. Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara untuk kalian bersedekah? Nah, ini kan, bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian berbagai macam cara untuk bersodako? Lanjut teruskan. Setiap kalimat tasbih adalah sedekah. Orang baca subhanallah itu sodako. Subhanallah, tasbih, tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sodako. Terus setiap kalimat takbir adalah sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk tadi, Bapak Ibu, ketika panjenengan menaiki jalan yang agak tinggi, agak tinggi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kita menurun, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu. Terus lanjut, silakan. Setiap kalimat tahmid adalah sedekah. Tahmid, alhamdulillah, termasuk panjenengan kalau bersin haji. Alhamdulillah, sodako itu sadar tidak sadar. Terus lanjut. Setiap kalimat tahlil adalah sedekah. La ilaha illallah Termasuk kalau kita dengarkan adzan la ilaha illallah, kita akan mendengarkan adzan. Tugas kita akan menirukan muadzin. La ilaha illallah. Itu sodako. Lanjut terus amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga sodako suka ngajak berbuat baik dan mencegah perbuatan jelek itu sodako lanjut Bahkan pada kemaluan seseorang dari kalian pun terdapat sedekah. Baik, di sini ada anak kecil, saya pakai bahasa syar'i. Bahkan pada farjimu, farjimu itu ada unsur sodakonya. Lalu sahabat tanya, apa kata para sahabat? Lanjut. Mereka bertanya, ya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami memuaskan nafsu kami? Katanya farji ada unsur sodakonya. Lanjut teruskan. Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami yang menyalurkan sawatnya, apakah akan mendapatkan pahala? Apa kata Nabi? Beliau menjawab, kalau kau tempatkan di tempat yang halal, istrimu, kau dapat pahala. Lanjut. Bagaimana sekiranya jika kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram, maka bukankah kalian berdosa? Terus, begitupun sebaliknya. Lanjut, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala pula. Kalau kalian tempatkan di tempat yang halal, pasangan sah kita maka dari itu sodako pahala. Tapi kalau kalian letakkan pada tempat yang salah, haram, zina, maka ini dosa besar. Baik, berarti maaf ya, maaf kesimpulannya jima, jima. Ya, hubungan intim suami istri itu termasuk sodako. Berarti sodako sunnah tidak identik dengan harta. Lah terus kalau infak itu apa? Lah beda. Sunnah sudah kan tadi ada dua. Sunnah apa ini sodako sama infak. Sodako sudah. Sekarang infak. Infak itu bapak ibu. Infak itu setiap harta uang uang yang keluar dari kantong anda itu infak. Setiap uang atau harta yang keluar dari kantong rekening Anda itu infak. Entah itu tujuan baik, entah untuk tujuan dosa, itu infak. Lu berarti orang minum minuman homer uangnya keluar beli homer itu infak iya infak itu judi online ikut judi itu infak iya pokoknya setiap uang keluar itu infak Entah tujuan baik, entah tujuan maksiat. Ustadz ngomong kayak gini ada dalilnya Ustaz. Ada. Orang kafir itu berinfak untuk mencelakakan Nabi. Mereka berinfak mengeluarkan harta untuk melukai, mencederai, apa ini untuk mengganggu dakwanya Nabi. Jadi kalau ada zaman sekarang orang ikut urunan untuk menyetop dakwah sunnah. Uh. Ini kira-kira kayak wong kafir kuras dulu kira-kira. <laughs> Sama. Gitu ya. Wis iki aku gak anu wis iki. Wis ya apa caranya di masjid iku gak oleh kajian jenggot-jenggot gak usah. Sama. Sama seperti orang-orang kafir kuras dulu. Sama. Lo dalilnya di mana itu Ustaz? Orang kafir berinfak untuk menghalang-halangi dakwanya Rasul. Ya, coba dibuka Quran surat nomor 8. Surat Al-Anfal itu pakai istilah infak itu. Surat nomor 8 ayatnya ayat 36. Ayo, surat nomor 8 Al-Anfal 36. Allah taala berfirman, "Innalladzina kafaru" Innalladzina kafaru yunfiquna amwalam Yasuddu an sabihillah Nah, ini poinnya. silakan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Lu jelas orang-orang kafir menginfakkan hartanya untuk menghalang-halangi jalan Allah menghalangi menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Baik, kita lanjutkan sekarang amalan tips kiat-kiat mendapatkan keridhaan Allah yang nomor tiga memiliki sifat jujur, jujur. Sidik, sidik itu jujur. Jadi orang yang jujur maka dapat ridhonya Allah nanti, diridhoi Allah. Dalilnya di mana? Dalil surat nomor 5 Al-Maidah. Dibuka Al-Maidah ayatnya 119. Al-Maidah ayat 119. Jujur Allah akan berikan suami yang jujur, istri yang jujur, pebisnis pedagang yang jujur, ya maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Diridhoi Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم Silakan. Allah berfirman, ya. inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Baik, coba coba yang benar itu diganti jujur. Yang benar diganti ya. jujur. Ulang lagi, Allah berfirman. Allah berfirman, inilah saat orang yang jujur memperoleh manfaat dari kejujurannya. Betul, lanjut mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terus mereka kekal di dalamnya selama lamanya. Lalu lalu Allah ridho kepada mereka. Lalu Allah ridho kepada mereka orang yang jujur yang punya sifat sidik. Lanjut teruskan. Dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah itulah kemenangan yang agung. Baik, jujur dalam segala hal termasuk dalam dunia bisnis harus jujur. Coba tak tambahkan satu dalil, sohe targibnya dibuka. Mana kitabnya sohe targib Jilid 4, ya jilid 4. Jilid 4. Siap. Ya. Nomornya awal-awal 1782 1782. Ayo. 1782 silakan dari Abu Said Al Khudri Rajaluan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda silakan pedagang yang jujur ulang lagi pedagang yang jujur sekali lagi pedagang yang jujur nggak pakai sumpah palsu nggak pakai timbangannya itu tidak dikurangi jujur ya menjelaskan apa itu Eh, keadaan barang yang dijual. Tidak ada yang ditutup-tutupi alias transparan. Ya, saya jual barang ini ke panjenengan begini. Barang ini ada kelemahannya. Oh ya, ini dan seterusnya. Transparan. Termasuk usaha travel, transparan. Ya, panjenengan itu ikut paketan ini, hotelnya ini, di Madinah ini, di Mekah ini, nanti naik kereta cepat. Begitu sampai di Madinah, sampai di Mekah, hotelnya beda. Yang al mesti alasannya saya paling nggak suka. Paling nggak suka ada travel sampai di sana mutawifnya nyalahkan orang Arab Ya wis begini ini para jamaah Orang Arab itu kadang-kadang Orang Arab sini loh ya Itu kadang-kadang itu saenai dewi Kita ini sudah DP Tapi nanti kalau ada yang mau bayar lebih Maka kita disingkirkan Yang bayar lebih itu yang didulukan Lah rata-rata itu begitu orang Arab sini Oh saya tidak ridho saya Saya pernah tanya kepada mereka Apa betul orang ini sudah ngasih DP Sehingga anda Antum menggagalkan kita. Maka apa kata mereka? Wallahi. Ya. Sampai dia mengatakan Wallahi Rabbul Ka'bah Demi Allah Rabb yang punya Ka'bah Allah yang punya Ka'bah Sampai nyumpah Ada Ada Ini Masjid Nabawi Ini tanah suci Berdosa sedikit besar Ngapain kita ini pakai dusta Loh coba ini ngawur yang kayak gini nih. Makanya tolong transparan. Hati-hati ya, hati-hati. Bisnis apapun kalau jujur maka akan diridhoi oleh Allah. Ulang lagi, pebisnis silakan. Pedagang yang jujur lagi amanah. Lo jujur dan amanah. Maka maka akan bersama para nabi. Lo bersama para nabi terus para sidikin. Para sidikin orang-orang jujur terus dan para syuhada. Nah, itu nanti di surganya ketemu tiga golongan manusia itu. Para nabi nabi, para sedikit, para syuhada. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik. Kita lanjutkan sekarang yang nomor empat. Amalan tips supaya mendapatkan ridha dari Allah Yang nomor empat adalah Mengikuti jejak para sahabat mengikuti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jejak para sahabat Mana dalilnya Ayo dibuka Quran surat nomor 9 At-Taubah At-Taubah Ayatnya ayat 100 Surat At-Taubah ayat 100 Allah Ta'ala berfirman At-Taubah ayat 100 والسابقون الأولون من المهاجرين lagi yang pertama-tama masuk Islam dari di antara orang-orang muhajirin dan ansor. Sahabat muhajirin, sahabat Nabi yang ada di kota Mekah. Ansor, sahabat Nabi yang ada di kota Madinah. Lanjut. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. lo terus? Allah ridho kepada mereka. Ulang lagi. Allah ridho kepada mereka. Loh, Allah ridho kepada mereka. Siapa mereka di sini? Orang yang mengikuti muhajirin dan ansor. Terus apa nanti ganjarannya di hari kiamat? Terus dan mereka pun rito kepada Allah. Ganjarannya di hari kiamat. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, di situ ya, masya Allah. Ya, ini bapak ibu nanti kalau turun ke bawah, kalau tidak salah, iya turun ke bawah itu ada yang baru wahana yang kalau nggak salah yang baru lo Ustadz kau tahu baru berapa minggu yang pekan yang lalu ada dauro juga majelis talim yang lain ngadakan tapi bukan di sini tempatnya ditaruh yang yang di atas ya taruh di atas itu bagus anda lihat air terjun buatannya ya Allah di dunia kayak begini apalagi nanti di surganya Allah Azza wa Jalla. Sebab dari tadi kita dengarkan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, eh, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan seterusnya. Masya Allah. Oleh karena itu maka Uh, mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat ini mengikuti jejak para sahabat. Saya tanya, Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang tahu definisi disebut sahabat? Orang itu disebut sahabat Nabi, apa definisinya? Ayo, ada yang tahu nggak? Berjumpa pada dengan Silakan Ufti. Tafadhali. Nah, bisa saya tangkap mereka yang bertemu Nabi, mereka yang berjumpa dengan Nabi, sekalipun mereka terhalang pandangan mereka, maksudnya terhalang buta, buta. Saya tanya, ada tidak sahabat Nabi yang buta? Ada. Ada. Muadzinya Rasul Abdullah bin Umi Maktum gak bisa lihat Nabi, gak bisa melihat raut wajahnya Nabi, tapi dia termasuk sahabat. Kenapa? Karena hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi. Jadi kalau Anda hanya menjawab orang yang hidup di zaman Nabi, Abu Jahal masuk. Abu Talib masuk. Tapi tolong orang yang melihat Nabi jangan berhenti karena Abu Lahab lihat Nabi. Ya, ternyata ditambahi beriman dengan ajaran Nabi. Minggir kalian. Gak masuk Abu Jahal Gak masuk Abu Lahab Tidak masuk Abu Talib Nah beriman Terus terus ada lagi tambahan Ada lagi Yang mereka mati dalam keadaan Islam Lo memangnya ada Ustaz Lo ada Nanti itu kaum munafikin Ketika periode Mekah itu tidak ada orang munafik. Munafik itu adanya periode Madinah. Jadi ketika Nabi ada di Mekah, tidak ada orang munafik. Munafik itu adanya saat Nabi sampai di Madinah. Baru ada munafik. Dan mereka menyembunyikan kemunafikannya. Loh, Islam tapi munafik. Itu ada. Termasuk tambahi lagi. Mereka sahabat itu orang yang tidak diusir oleh Nabi. Gak diusir. Lo memangnya ada tak Ustaz? Orang di Madinah diusir oleh Nabi. Ada. Lah itu gak masuk itu. Sahabat. Siapa Ustaz? Kaum banji. Jadi di Madinah itu ada banci yang Nabi awalnya dibiarkan sama Nabi, dibiarkan. Tidak taunya mereka ketika bicara, bicaranya jorok. Apa kata Nabi? Keluarkan mereka dari kota ini dan jangan boleh kembali sampai mereka sembuh herboli. Jadi nggak ada sahabat Nabi yang bencong itu nggak ada, nggak ada. Maco semuanya. Gak ada sahabat Nabi yang banci ada. Karena mereka termasuk kaum yang diusir dari kota Madinah. Jadi kalau misalnya Nabi hidup di zaman kita, kira-kira diusir enggak kaum banci? Pasti diusir. Iyalah. Ya. Ini, ini malah ndak malah dikasih panggung. Malah suruh ceramah. Ada ndak Ustadz Banci? Ada. Ada Ustadz Banci. Ada dengan gayanya kewanitaan dan seterusnya pakai apa ini listrik, pakai semuanya gimana layaknya perempuan iya banci dikasih panggung bahkan ratingnya naik terus bahkan dijadikan candaan atau mungkin uh, diberikan tepuk tangan untuk mereka Nah ini dikasih tempat malahan. Makanya di negeri kita ini ada beberapa profesi dan biasanya yang pegang profesi itu kaum banci. Contohnya salon. Salon banci rata-rata. Yang kedua desainer. Desainer ya, ya. rata-rata, rata-rata. Ya, terus penyanyi, penyanyi itu rata-rata dan masih lagi banyak lagi dancer. Ya. Nah, itu rata-rata. Makanya dalam hal ini Eh, kembali ke materi kita tidak ada sahabat Nabi yang diusir dari kota Madinah lantaran menyerupai wanita tidak ada ya lah kok kita tidak 17 Agustusan sepak bola bapak-bapak pakai daster Menyerupai wanita apa tidak ini? Menyerupai. Menyerupai. Ya. Kita lanjut, kita lanjut. Sekarang ini nomor berapa? lima nomor lima Jam berapa ini? Oh, sudah jam 11 lebih. Yang nomor lima, nomor lima. Ya, saya tutup sampai lima saja. Oh, kurang ya. Oh. Lanjut bu ya. Terus ya. Masih sanggup kira-kira ya. Saya yang gak sanggup. gak apa-apa. Terus terus. Gak apa-apa. Mumpung di sini ya jauh-jauh. Ngapain lagi ya. Yang kelima, nanti masih ada waktu kita untuk setelah sholat duhur kita mau rihla, bahkan nanti ada petik jeruk nanti. Nah, gitu ya. Bebas makan jeruk, ya. Sekenyangnya. Betul Pak Agus ya? Boleh. Tapi kalau dibawa keluar bayar. Ya, ya. Gitu ya. Baik. Sudah disiapin ini. Ya, baik. Masih ada waktu, masih ada waktu. Nomor lima, nomor lima adalah Bersegera dalam menjalankan perintah Allah Bersegera dalam menjalankan perintah Allah Ya Bersegera menjalankan perintah Allah Mana dalilnya? Dalil Quran surat Toha Dari tadi Quran terus ya Ya. Dalilnya ada di Quran terus ini Quran surat nomor 20 Toha ayatnya 83 dan 84. Quran surat Toha ayat 83 dan 84 kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam kita dengarkan Silakan. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu wahai Musa? Terus dia Musa berkata, lihat-lihat pertanyaan Allah kepada Nabi Musa ayat 83. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Lanjut. dia Musa berkata, itu, itu. Mereka sedang menyusul aku. Mereka sedang menyusul aku dan aku bersegera. Dan, silakan. Dan aku bersegera kepadamu Ya Tuhanku Untuk apa? Agar engkau ridho kepadaku Agar engkau ridho kepadaku Maksudnya bersegera dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla Pak Bu, nih tak kasih bocoran Di dalam Islam ini Orang yang bersikap tenang itu terpuji tidak boleh orang itu gerusa-gerusu, tergesa-gesa, gesusu. Itu perbuatan syaitan. Gak boleh. Orang itu tidak boleh tergesa-gesa, gesusu, gerusa-gerusu. Gak boleh. Itu perbuatan setan, kata Nabi. Namun, namun belum titik, masih koma. Dalam perkara urusan akhirat, gak boleh ditunda-tunda. Harus disegerakan. Urusan yang lain, boleh, tenang. Gak boleh cepet-cepet, gak boleh. Tapi urusan yang lain harus dilakukan cepat-cepat, terutama urusan akhirat. Mana dalilnya? Tak kasih dalil. Kalau urusan akhirat jangan ditunda-tunda. Urusan akhirat loh ya, urusan ibadah jangan ditunda-tunda. Mana dalilnya? Buka Abu Dawud nomor 4810. Ayo baca Abu Dawud. Abu Dawud nomor 4810. Iya. Iya, 4810. Sebentar. Abu Dawud 4810. Baca silakan. Dari Musab bin Sa'ad <clears throat> dari bapaknya radhiyallahu an Al-Amash. Dari apa? Ya. Ya terus terus kemudian Aku tidak tahu kecuali bahwa Nabi bahwa itu adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kita dengarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atu tu fi kulli shayin illa fi amalil akhirah. Silakan. Sabar dalam segala sesuatu itu. Ulang baik. lagi. Sabar dalam segala sesuatu itu baik. Wah, kok artinya sabar? Iya. Kok artinya sabar? Di tempat saya kok bukan sabar, sikap tenang dan tidak. Pak Agus artinya apa? Belum buka. Panjenengan 4810. Betul, sikap tenang. Coba panjenengan yang baca. Coba kasihkan ke sana. Kok artinya sabar? Bukan sabar artinya. Jangan, jangan Nomornya sama. Iya, 4810. Ya, silakan Pak. Langsung artinya sikap tenang. Sikap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam segala sesuatu adalah cerminan yang baik. Kecuali kecuali dalam beramal untuk akhirat. Duh, itu. Ya, itu baik. Geser lagi mic Jadi sikap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam segala sesuatu itu baik. Tenang, slowly itu baik. Tapi kalau urusan akhirat kau oleh slowly harus cepat-cepat. Ustadz tolong dikasih contoh Ustadz Kayak apa di dalam Islam ini harus segera Gak boleh ditunda-tunda Jawabannya Bapak Ibu Ada tujuh keadaan Tujuh keadaan Harus cepat-cepat Jangan ditunda-tunda ya Tujuh hal ini Cepat-cepat Harus disegerakan Apa saja Ustadz Satu Sodakoh kalau sodako jangan ditunda-tunda Nanti saja bulan depan Nanti saja nunggu Ramadan Engkau wae ini dino Jumat Karena Jumat berkah itu pahalanya besar Jangan Sekarang Sekarang Sodako nggak boleh ditunda ini sebenarnya ada dalilnya ini. Cuman karena waktu kita terbatas, ya insya Allah di lain kesempatan aja ya. Yang penting panjenengan tahu tujuh amalan yang tidak boleh dilakukan slowly, tetapi harus dilakukan disegerakan. Satu sodako, dua dua sholat. Maksudnya itu mengerjakan sholat. Maaf ini memenuhi panggilan sholat maksud saya. Bukan sholat yang cepet-cepetan, bukan. Memenuhi panggilan sholat. Jadi kalau sudah azan jangan ditunda-tunda. Gose, gose, jangan jangan. Sekarang ambil wudhu, sholat. Maksudnya memenuhi panggilan sholat, bukan sholatnya cepet-cepetan, bukan. Tiga, tiga, tiga. Mengantarkan jenazah harus cepet-cepet. yaitu merawat jenazah maksudnya mulai dari memandikan mengkafani menyolati sampai menguburkan. Jangan ditunda-tunda. Sebentar Ustaz, nunggu saudaranya Ustaz masih di luar pulau. Ini cari tiket Ustaz. Duh, nggak usah. Kasihan mayatnya ini. Ya, kasihan. Kenapa nunggunya lama? Sebab pernah saya ini terjadi, ini familinya di luar pulau nggak dapat tiket, nggak dapat tiket. Lah si orang ini minta tetap kepingin lihat cocok di kubur di ngenteni aku. Aku kepingin lihat raut wajahnya yang terakhir kalinya. Terus Dewis ketemu, terus apa? Apakah dia saya tak tinggal se apa gitu? Ya. ya. Sudah Anda jangan nyusahkan mayit. Orang ini orang soleh. Dia kepingin segera mendapatkan nikmat kubur. Jangan menyusahkan. Segerakan Anda bisa nanti datang Sudah dikubur Anda pergi ke kuburannya Anda sholat goib Sholat jenazah Empat kali takbir Di depan kubur Lo katanya tidak boleh Ustaz Sholat di kuburan Atau menghadap kuburan Yang tidak boleh itu Sholat yang ada rokok dan sujudnya itu tidak boleh. Lah sedangkan sholat jenazah kan tidak pakai rokok, tidak pakai sujud, hanya empat kali takbir, boleh lima kali takbir, boleh enam kali takbir, boleh tujuh kali takbir, boleh sembilan kali takbir. Yang nggak ada delapan, boleh. Lu sisanya baca apa Ustaz? Doa untuk mayit semua itu. Sisanya takbir ke kelima, takbir ke keenam, takbir ketujuh, takbir kesembilan itu doa untuk mayit semuanya. Itu ya. Baik kita lanjutkan. Jadi merawat jenazah. Yang nomor empat, nomor empat menutup utang, bayar utang. Jangan ditunda-tunda. Segerakan. Lah ini utang tidak dibayar tapi umroh bolak-balik. Ada ndak yang model gini? Banyak. Ya. Ustaz, mau ngikut duwe utang Ustaz. Lah kok iso melok ndok Dela Ponte iku Ustaz ya. ya. Ya apa? Ya mungkin bayarnya pas di Dela Ponte nanti gitu loh. Ah, ya, husnudzon iya, iya, iya. saja ya, jangan seutuh. Yang berikutnya, ya. Yang kelima, yang kelima yang harus disegerakan ini, yang harus disegerakan. Menikahkan anak perempuan. Gak usah ngenteni suwe-suwe. Gak usah. <laughs> ya. Sudah yang penting ya, yang penting dia sudah balik ya sudah siap untuk menikah maka segera nikahkan tapi kalau hukum di negeri kita usia berapa berapa? 17 apa 18? Eh, 18 kalau laki-laki berapa laki-laki? Beda soalnya 19 ya. Saya kok lupa. Berapa ini Ya pokoknya perempuan sama laki-laki beda ya, itu ya. Seperti itu ya. Kalau laki-laki kalau nggak salah 19, kalau perempuan 18. Kalau nggak salah loh ya. Tolong saya diingatkan. Intinya kalau sudah mencukupi over itu segera. Jangan pakai nunggu se ustad KKE di se tala ustad, cek kuliah mapan se cek nyeneng no papa mamanya. Ya Allah. Kalau sudah datang jodohnya segerakan. Jangan nolak jodoh, jangan Nanti jodoh yang berikutnya yang datang Allah tidak berikan yang terbaik. Itulah yang katanya Nabi kalau kau menolak, menolak akan muncul fitnah. Apa fitnahnya? Jodoh yang berikutnya yang datang keadaannya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Sudah. Gak dapat apa-apa kita. Lawang yang datang ini orang soleh Meskipun dia miskin Mestinya kita kalau nyari jodoh Orang ini sholat Orang ini akhlaknya baik Masa Allah soleh Hafal Quran Selesai Kamu tidak kerja Aku sindelek nomor pekerja. Itu mestinya Sanggup tidak kira-kira Ayo Kalau ada sih sanggup ini Ya Allah Oh anaknya lagi-lagi Oh anaknya lagi-lagi Ya Iya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Menikahkan terus yang ke enam tobat tobat nomor enam tobat. Tobat itu jangan ditunda sekarang segerakan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna Allah Azza wa layak layak tahu taubatal abdi malam yuharhir. Sesungguhnya Allah Azza wajalla pasti menerima taubat seorang hamba selama rohnya belum sampai di kerongkongan. Nah, mumpung belum sampai di kerongkongan, segera taubat. Terus yang terakhir ketujuh, yang ketujuh adalah berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda. Ustadz saya nanti nanti malam aja Ustadz habis terawih saya buka karena saya masih kuat ya Ustadz. Ini bukan masalah kuat-kuatan. Ini adalah aturan syariatnya berbuka saat matahari ter terbenam. Wallahu a'lam wa bisawab. Ya, Bapak Ibu sekalian, sudah 11 lewat 15 ya. Persiapan kita tentunya sholat duhur ya eh, Dan butuh wudhu, butuh waktu tentunya ya Kita segerakan sholat kita Ustadz boleh dijamak kosor? Boleh Karena ini sudah masuk kategori safar ya Baik boleh sama kosor Duhur dua Asarnya dua ya Boleh ditarik langsung Wallahu alam wa Baik Jadi untuk yang nomor enam Nomor tujuh Sampai dua puluh dua Kita lanjutkan di rumah Pak Agus Insya Allah Kembali ke tempat asal Ya baik Bapak ibu sekalian Rahimani wa rahimakumullah Baik, karena waktunya terbatas, saya akan bertanya saja. Yang bisa menjawab, maka saya beri hadiah. Buku yang sudah disiapkan. Ini tadi sengaja saya urut. Saya urut abjadnya. Judul bukunya saya urut sesuai abjad. A, B, C, D, E sampai terakhir huruf T. Jadi nanti yang dapat misalnya, bisa jawab A. Amalan yang dapat mendatangkan rahmat Allah. Terus A lagi. Andai aku tidak menikah dengannya. B. Bahaya penyakit was-was dan solusinya. B lagi. Bencana ilmu. Tuh. Terus langsung loncat yang berikutnya huruf M. C-nya tidak ada. Memetik hikmah dari telaga sunnah dan seterusnya. Baik. Coba Pak Agus yang menentukan. Saya yang tanya siapa yang mengangkat tangan lebih dahulu, jangan saya. Ya. Jadi nanti, nanti kalau ada yang marah, marahnya tidak ke saya. Ya. <laughs> ya. Saya tanya bapak-bapak dulu, bapak-bapak dulu. Saya tanya, tolong sebutkan, tolong sebutkan di surat apa, ayat berapa, sukses yang abadi itu mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Monggo. Baju, baju, baju. Pak Imam. Nama Pak Imam, nama, nama. Mike, Mike, Mike. Silakan. Silakan. Monggo. Nama Pak Imam Second dari Pondok Jati. Pondok Jati. Ya. Baik, Pak Imam second ya. ya. Baik, silakan Pak Imam. Masya Allah Barakallah fi at 72 Silakan Abu Hurairah Tolong dibiarkan ya. Wa yakum jazakallah khair Sekarang kita lanjutkan Pertanyaan nomor 2 Pertanyaan yang kedua Sekarang Ibu-ibu Ibu-ibu Ibu-ibu, karena ini gambarnya ada love-nya soalnya. Penulisnya Ustadzuna, Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama, Allah Ta'ala. Pertanyaan nomor dua, tolong sebutkan, tolong sebutkan uh, Nabi siapa dan di surat apa meminta keridoan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, pertanyaan belum kelar ibu sudah terus gini terus dari tadi. Masya Allah Silakan ya yang duduk di kursi Silakan bu duduk di kursi Nama-nama bu Nama siapa bu J Buati monggo tafadholi Betul, Nabi siapa bu? Masya Allah Nabi Musa alaihissalam Monggo, monggo Ya, geser-geser nanti memberikannya geser. Ah, masya Allah. Sekarang pertanyaan nomor tiga, pertanyaan nomor tiga. Bapak-bapak, betul. Tanya nomor tiga. Ya, Pak Bu, ada kalimat bunyinya begini, kalimat ini bunyinya begini, kalimat ini bunyinya begini. Perhatikan baik-baik, bapak-bapak ini. Apakah sama orang yang mendapatkan keridhaan Allah dengan mereka yang mendapatkan kemurkaan Allah dan neraka jahanam? Itu di surat apa? Ayat berapa? Sebenarnya <laughs> no, jangan disebut. Jangan disebut. Ya, jangan disebut. Ya. Yang belum dulu. Ya. Saya lempar ke ibu-ibu. Ya bisa ya. Ukti, silakan. Ibu, nama siapa nama? Ya. Bu Tuti. Ya, silakan Bu Tuti. Surat 27 Surat 27 ayat 19. Kurang tepat. Yang lain. Silakan Ukti. Yang sana-sana sana itu. Tengah, tengah, tengah. Quran surat Al Imran ayat Masya Allah, Mumtazah. Masya Allah. Ya. Ali Imran 162. Silakan. Bahaya penyakit was-was. ya. Sekarang ibu-ibu karena tadi mestinya bapak-bapak tak lompar, tak lempar ke ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu lagi. Ya, saya tanya. <clears throat> Bu, ada kalimat yang kalimat bunyinya begini, Bu. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Kalimat yang tepat dari kalimat ini, surat apa, ayat berapa yang tepat untuk kalimat ini? Ya, pojok-pojok, silakan. Ukti, tafadhalin. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Kalimat ini di dalam ayat Al-Qur'an surat apa yang tepat? Surat Al-Baqarah ayat 207. Masya Allah, Mumtazah, silakan. Wah, tipe ibu-ibu kabeh dia. Ya, bapak-bapak sekarang, ayo ya, tenang ya, yang lain tenang, yang lain tenang. Yang uh, yang yang bisa angkat tangan, yang bisa angkat tangan. Tolong sebutkan Bapak Ibu. Bapak-bapak bukan Bapak Ibu, Bapak-bapak. Bapak-bapak, tolong sebutkan tiga saja. Tiga saja tips, kiat-kiat amalan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Saya sebutkan tadi kan lima, saya minta tiga saja. Ayo, boleh ngerpe, boleh. Open book ini pokoknya ini hawa dingin bisa jadi panas kalau tidak boleh kerpek. Eh, silakan Pak. Monggo. Betul, rela berkorban. Gambar berinfak nomor tiga. Memiliki sifat jujur, masya Allah. Orang sesuai buku catatan, masya Allah. Eh, monggo. Oh, mantap ya. Ini kalau tidak boleh ngerpe, ini hawa dingin bisa jadi panas hangat ini. Iya. Hei, ibu-ibu, saya tanya kembali ke ibu-ibu. Bu, tolong <clears throat> sebutkan uh, orang kafir itu juga memakai istilah infak, berinfak untuk menghalang-halangi kaum muslimin dari jalan Allah. Itu di surat apa, ayat berapa? Itu ibu yang berkacamata, dekat jendela. Itu ibu yang berkacamata, itu itu itu. Sampingnya, nah itu. Sebentar, sebentar. Baik, baik, baik, baik. Nama, nama, nama, nama. Ibu Iva. Dari Buduran. Silakan Bu Iva. Eh, Betul, Mumtazah. Masya Allah. Loh gambarnya bunga menjadi istri. Apa Apa Menjadi istri sejati. Masya Allah. Sesuai Masya, Masya Allah. Ayo bapak-bapak nih. Menggiurkan ini judulnya. Meraih kebahagiaan tanpa batas. Oh. Ini ya. Bapak-bapak ini, bapak-bapak. Pertanyaan. Saya tanya, Abu Hurairah boleh loh. Kalau itu, antum tugasnya bukan nyoteng aja. Boleh. Ya, Seperti itu. Panitia. Oh iya. Baik, saya tanya bapak-bapak. Pak, tolong sebutkan, tolong sebutkan uh, Orang pedagang yang jujur, pedagang pebisnis yang jujur, kata Nabi di akhirat akan bersama tiga golongan manusia. Sebutkan tiga golongan. Pak para nabi, para suhada, para sopo, eh? sinten niku. Eh, se selidiki gak ada selidiki kenapa jadi selidiki suada para nabi Hah? itu loh bocoran ini sedikili Sedikit, Oh, eh, iya. Ini apal mestinya, apal, apal mestinya, iya. Cuma tegar. Lah seperti itulah orang nanti di alam kubur, meskipun apal Robiullah, dinil Islam, wa Muhammad, itu kalau sudah ketemu mungkar nakir yang diapalkan blank semuanya. Mestinya apal beliau, iya. Sehingga menjadi sedih selidiki tadi. Sedikit jadi orang jujur itu pebisnis jujur bersama tiga golongan manusia. Para nabi, para siddiqin, para syuhada. Baik. Pertanyaan ibu-ibu. Sholat bersama nabi. Saya tanya, gampang aja gampang. Soalnya bukunya tipis, gampang aja. Gampang. Bu, tolong sebutkan, tolong sebutkan dua saja tapi yang menohok, yang langsung ciri orang disebut sahabat Nabi dua saja. Orang itu masuk kategori sahabat Nabi, cirinya kan ada dua saja yang langsung meruncing, meruncing. Ya, ujung belakang pojok. Belakang sendiri pojok ujung nama-nama. Oh sudah ada nih Silakan. Bertemu Nabi dan beriman. Bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi. Mumtazah. Masya Allah. Masya Allah. Nih, surat terbuka untuk para suami. Wah, bapak-bapak, Bapak-bapak, pertanyaan. Bapak-bapak. Tolong sebutkan, tolong sebutkan. Uh, tolong sebutkan Nabi mengajarkan kita, Nabi mengajarkan kita berdoa meminta keridoan Allah. Itu doanya Nabi ada di mana, dibaca pada saat kapan yang Nabi ajarkan. Nabi mengajarkan kita berdoa untuk minta keridoan dari Allah. Itu dibaca doanya saat kapan saja. Ya, tafadhol antum. Setelah sholat witir, satunya lagi. Setelah sholat maghrib, coba-coba kurang-kurang tepat. Tinggal satu lagi ini. Ketika apa? Ketika doa apa? Karena dua pilihan yang membingungkan. Apa tadi? Ayo, apa tadi? Istikharah, masya Allah, mumtazah. Gak apa-apa, separuhnya nanti sobean buat saya. Untuk kopinya ya, ya. Baik, ibu-ibu sekarang. Tauhid, jalan kebahagiaan, keselamatan, dan keberkahan. Baik, ibu-ibu saya tanya uh, saya tanya nih bahwasanya nah uh, Allah berfirman Allah berfirman yang inti isi dari firman Allah itu adalah Allah meridhoi orang-orang yang mengikuti jejak muhajirin dan ansor. Surat apa ayat berapa? Siapa? Ini sama. Nama-nama dulu. Ya, silakan. Masya Allah, Mumtaza. Ya. Terakhir, terapi penyakit wahan. Penyakit wahan cinta dunia. Bapak-bapak, wah tak kayak ngangil ini, tak kasih. Pertanyaannya tidak ada di materi. Tolong sebutkan Tolong sebutkan Lima orang sahabat Nabi Yang diawali namanya dengan nama Abdullah Lima, lima Saya minta lima Uh, eh, sama nih gampang gini tapi. Sebentar, satu, dua, tiga, lempar ibu-ibu. Silakan sebentar, pegang mic, nama-nama dulu. Ya, kami teriak ya, silakan, ibu. Abdullah bin Umar. Dua terus. Saya minta lima. Gak bisa, kata KI buku kalau juga sampai lima. Gak ada dispensasi. Abdullah bin Umi Maktum betul tiga kurang dua betul empat kurang satu yang dulunya mantan Yahudi masuk Islam Nabi pernah yaitu orang-orang Yahudi membacakan kitab Taurat lalu sahabat ini mengatakan Hah? Abdullah bin Amr belum. Betul Abdullah bin Amr bin Al-As betul, betul. Itu yang saya tadi maksud mantan Yahudi Abdullah bin Salam. Eh, ya. Tapi betul Abdullah bin Amr bin Al-As silakan dapat mumtazah masya Allah. Ya. Baik, ya. <laughs> Baik itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Tolong saya diingatkan materi ini sampai poin nomor berapa tadi? Lima ya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang pada majelis taklim Baiti nanti pada bulan depan insya Allah. Baik, mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita, Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah berada di atas jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita dari perjalanan kita rumah ke tempat ini dan dari tempat ini sampai ke tempat tinggal kita nanti di akhir acara. Dan tentunya kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan iman sampai ajal menjemput kita sehingga Allah kelak mewafatkan kita husnul khatimah kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bagian acara pertama Yaitu kajian ilmiah Yang sudah Ustadullah telah Selesai kita laksanakan Tumpah selanjutnya sekarang pukul 11.34 uh, Sholat duhur di sini pukul 11.42. Jadi ada sunnya adalah isoma, istirahat, sholat dan makan siang. Makan siang tidak tersedia. E, eh, mungkin bapak-bapak mungkin sholat bisa di sini diimami ibu bisa di sebelah sana sholat kosong Dua di sini tempatnya mungkin masih belum punya wudhu bisa berwudhu di sebelah Kamis Haluda Insya Allah semoga anak bisa pulang kami juga karena anak soalnya kan ini sudah dikasih setelah pukul 12 saya matikan siap setelah acara isoma Karena dapat kabar Aki Hisam itu Jabriana nah, Katanya Ustaz dari Sabtu ya Subuh iya, Nang Masjid Auri Anak di Jabri beliau Untuk dampingin antum Terus Terus Ustaz acara kediri jadi apa jadi jadi siap sore kan siap anak berarti nitip motor ke rumah antum saja ya anak ke rumah antum ojo ojo repot antum Ustaz ya opo iki jam berapa ya acaranya jam setengah empat jam berapa